Sunan Ibnu Majah. Ini adalah kitab yang disusun oleh penulisnya berdasarkan urutan bab. Di dalamnya penyusun mengumpulkan 4.341 buah hadis. Berdasarkan pendapat yang masyhur di kalangan mutaakhirin, kitab ini termasuk kitab induk ke-6 dari 6 kitab induk hadis. Meskipun demikian, kitab ini derajatnya lebih rendah dari kitab Sunan An-Nasai Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Bahkan telah masyur bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara bersendirian umumnya adalah hadis do'if. Akan tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata lain. Hal itu tidaklah bersifat mutlak menurut penelitian saya. Namun secara global di dalam kitab tersebut memang banyak terdapat hadis mungkar. Wallahul musta'an. Az-Zahabi berkata, di dalamnya terdapat hadis-hadis mungkar dan sejumlah kecil hadis maudhu. As-Suyuti berkata, dia bersendiri dalam meriwayatkan hadis dari para perawi yang dituduh berdusta dan mencuri hadis. Dan sebagian dari hadis-hadis tersebut tidak diketahui kecuali dari jalur mereka ini. Mayoritas hadis yang beliau takhrid juga diriwayatkan oleh semua atau sebagian penyusun enam kitab induk hadis dan beliau meriwayatkan hadis secara bersendiri dan tidak diriwayatkan oleh mereka sebanyak 1339 buah sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Fuad Abdul Baqi Ibnu Majah bernama Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah dengan huruf H yang disukun tetapi ada yang mengatakan dengan huruf ta Ar-Rabai maula mereka Al-Qaswini Beliau dilahirkan di Qaswin termasuk wilayah Irak pada tahun 209 Hijriah Beliau melakukan perjalanan dalam mencari hadis sampai ke Ar-Roy Basrah Kufah Baghdad Syam Mesir dan Hijaz Beliau mengambil hadis dari banyak orang di negeri-negeri tersebut. Beliau meninggal pada tahun 273 Hijriah dalam usia 64 tahun. Beliau memiliki banyak karya yang bermanfaat. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan memberi balasan yang lebih baik atas jasa-jasanya kepada kaum muslimin.